الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد فهذا مجلس في ضحى هذا اليوم يوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر من عام <clears throat> خمسة واربعين واربعمائة وألف في القراءة والتعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري Ini adalah majelis yang kita adakan pada hari ini dan ini adalah hari Sabtu pada tanggal 24 Safar pada tahun 1445 Hijriah di mana kita akan membaca Kitabul Ilm dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari. وتقدم معنا في الدرس بعد صلاة الفجر ذكر شيء من أهمية صحيح البخاري ومسلم dan telah berlalu bagi kita penjelasan setelah salat subuh tadi menerangkan sedikit tentang pentingnya sahih al-Imam al-Bukhari demikian pula sahih Muslim. Walhamdulillah alladhi waffaqana ورزقنا هذا الكتاب بروايته عن شيوخنا إجازة أو سماعا بالإسناد إلى مؤلفه رحمه الله تعالى dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan memberikan rezeki kepada kami untuk mendapatkan sanad yang berlangsung yang bersambung kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah taala apakah melalui ijazah demikian pula melalui sama yaitu mendengarkan dari guru kami dan seterusnya sampai kepada Imam Al-Bukhari. وهذا الكتاب واسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه dan kitab ini menjadi perantara antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. قال البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala Bismillahirrahmanirrahim kitab ilmu Al-ilmu اختلفوا أو قبل اختلفوا العلم معرفتك الحق بدليله Yang dimaksud ilmu adalah engkau mengenal sebuah kebenaran berdasarkan dalilnya. ومعرفة الشيء على ما هو عليه على صفته dan mengetahui sesuatu berdasarkan sifatnya dan realitanya. فقولنا معرفة الحق bidalilah kharaja bihil muqallid. Maka apa yang kami sebutkan tadi mengenal kebenaran berdasarkan dalilnya maka tidak termasuk dalam hal ini seorang yang bertaklid. Lianna ma'rifatahu lil haqq bighairi dalil. Sebab orang yang disebut muqallid atau bertaklid dia mengetahui sebuah kebenaran namun tanpa dalil. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر ابن عبد البر في كتابه الجامع <clears throat> لبيان العلم وفضله أو الجامع في بيان العلم وفضله ذكر إجماع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العلم dan telah disebutkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala dalam kitabnya yang berjudul Al-Jami' fi Bayanil Ilmi wa Fadlihi bahwa orang yang disebut muqallid, orang yang bertaklid, dia tidak termasuk dari kalangan para ulama. Walau kana alladhi qalladahu imaman wa alima. Walaupun dia bertaklid kepada seorang imam atau seorang yang alim. وقد انحرف كثير من الناس بعد الصحابة والتابعين في معنى العلم maka begitu banyak yang menyimpang setelah zaman para sahabat dan para tabi'in mereka menyimpang di dalam memahami makna dari ilmu tersebut فالعلم عند الصحابة هو ما جاء في القرآن والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم Maka ilmu di kalangan para sahabat adalah apa yang datang dari Al-Quranul Karim. Demikian pula dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. قال الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم والذي جاءه من العلم هو القرآن الكريم Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya faman hajjaka minal ilm Barang siapa yang menolak hujah yang engkau sampaikan dari ilmu setelah datangnya kepadamu ilmu tersebut yang dimaksud ilmu di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala anzalahu bi'ilmih ay anzalahu fihi ilmuh Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman anzalahu bi'ilmi maksudnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan padanya ilmunya. فأصل العلم في القرآن والحديث السنة ومنهما يؤخذ العلم Maka asal dari ilmu itu adalah yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan darinya lah ilmu itu diperoleh. وهكذا أقوال الصحابة رضي الله عنهم Demikian pula perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum. ثم من بعد ذلك أقوال التابعين وتابعين Kemudian setelah itu adalah perkataan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. وقد استقر في نفوس الناس حسن العلم وقبح الجهل dan merupakan hal yang telah menetap di dalam jiwa-jiwa manusia ilmu itu adalah sebuah kebaikan sementara kejahilan itu adalah keburukan وهذا العلم الذي نتكلم عنه هو العلم الديني الشرعي dan ilmu yang menjadi pembahasan kita adalah ilmu agama ilmu syar'i ومن العلم العلوم الدنيوية النافعة dan termasuk bagian dari ilmu adalah ilmu dunia yang bermanfaat. Al-Islam yahuthun nasa 'ala al-'ilm. Islam senantiasa menganjurkan manusia untuk berilmu. Misal al-ilmu bis-sina'at al-'askariyah wal-hirbi wal Misalnya ilmu tentang cara melaku, uh, membuat persenjataan yang digunakan oleh para pejuang demikian pula eh, dalam peperangan. فقد حث على التعلم لها النبي صلى الله عليه وسلم Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mempelajarinya. كما قال صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda barang siapa yang telah mempelajari ilmu untuk melontar Ar-Rami melempar maksudnya menggunakan senjata yang dilempar lalu dia meninggalkannya maka dia bukan bagian dari golongan kami. Walamma nazala ولما نزل قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال صلى ala innal quwwata ar-rami ala innal quwwata ar-rami ala innal quwwata ar-rami Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Firmannya, "Wa مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ dan persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh kalian apa yang kalian mampu dari kekuatan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ketahuilah kekuatan itu ada pada pelontaran. Pelontaran di sini mencakup apa saja yang di dilontar, panah dan yang lainnya. Wa ilmu biaksamihi wa anwa'i dan termasuk pula dalam hal ini ilmu kedokteran dengan berbagai macam jenis dan bentuknya wa ajhizatih demikian pula peralatannya faqad qala sallallahu alaihi wasallam tadawau ibadallah wa la tadawaw biharam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah dan jangan kalian berobat dengan perkara yang haram." فأمره لنا بالتداوي أمر بتعلم الطب وإلا كيف سنتداوى maka perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berobat ini juga merupakan perintah untuk mempelajari kedokteran. Lalu bagaimana cara kita bisa berobat tanpa mempelajarinya? وقال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء أو شفاء علمه من علمه وجهله من جهله dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah jalla wa ala menurunkan obat dan penawarnya ada yang mengetahui dan ada pula yang jahil tentangnya وقد كانت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عالمة بالطب dan Aisyah radhiyallahu taala anha beliau termasuk di antara wanita yang dikenal dengan uh, pengertian atau pengetahuan beliau dalam ilmu kedokteran. Faqalu laha nahnu la na'jab min ilmiki bil kitab was sunnah fa anti zawjatu Rasulillah wa fi baitihi yanzilu al wahyi. di mana mereka berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kami tidak heran dengan ilmu yang engkau miliki tentang kitabullah dan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab engkau hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya." Wala na'jab min ilmiki bil ansab fa anti ibnatu Abi Bakr as-Siddiq a'lamul Arab bil ansab. Dan kami juga tidak heran dengan ilmu yang engkau miliki tentang ilmu nasab. Sebab engkau adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, di mana beliau dikenal sebagai orang yang paling mengerti tentang pernasaban. Walakin na'jab min aina laki ilm fi at-tibb. Akan tetapi yang kami heran dari mana engkau mendapatkan ilmu tentang kedokteran ini? فقالت كان يمرض النبي صلى الله عليه وسلم فيأتى له, فيؤتى له بأطباء العرب ليداوونه فأحفظ وأسمع منهم وأحفظ ما يقولون maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit maka didatangkanlah dokter-dokter dari kalangan Arab untuk memberi pengobatan kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dan ketika mereka mengobati itu didengarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan beliau pun menghafalnya dan mengingatnya. Falamma naqulu fi al-ilm wa فلما نقول في فضل العلم ونحث الناس عليه sunnah fa inna min من dhalika al-'ulum الدنيوية التي حث عليها الكتاب والسنة ويحتاج إليها المسلمون Maka tatkala kami menganjurkan kaum muslimin untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terkandung pula di dalamnya anjuran kami terhadap ilmu yang dianjurkan oleh Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kaum muslimin. فالطائرات التي يسرها الله لنا للوصول اليكم لم تاتي الا بعلم وهذه الكهرباء التي تنير لم تاتي الا بعلم وهذه الكتب التي تطبع هذه الطباعه لم تطبع الا بتعلم العلم الدنيوي في الطباعه maka yang berkaitan dengan pesawat-pesawat yang dengannya kami bisa sampai dan bisa bertemu dengan kalian maka itu nggak akan bisa diwujudkan kecuali dengan mempelajari ilmu tentangnya. Demikian pula kelistrikan yang dengannya kita mendapatkan penerangan di dalam ruangan-ruangan kita itu juga tidak mungkin bisa diwujudkan kecuali dengan ilmu. Demikian pula percetakan kitab-kitab yang ada di hadapan kita ini tidak akan mungkin bisa diterbitkan kecuali dengan mengilmui tentang cara menerbitkan dan mencetak kitab-kitab tersebut. Wal khulasah atau biikhtisar أن ديننا يحثنا أيضا على تعلم العلوم الدنيوية النافعة المهمة لحياتنا Jadi kesimpulannya bahwa agama kita juga menganjurkan kepada kita sekalian untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat dalam kehidupan kita. ولكن أشرف العلوم على الإطلاق وهي النافعة في الدنيا والآخرة علم الكتاب وعلم السنة وآثار الصحابة Namun ilmu yang paling mulia dan yang paling bermanfaat adalah berilmu tentang kitabullah dan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ilmu tersebut memberi manfaat baik dalam kehidupan dunia kita demikian pula dalam kehidupan akhirat kita ilmu yang datang dari Allah, dari Rasulnya dan dari para sahabatnya. ثم قال البخاري رحمه الله باب فضل العلم Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bab keutamaan ilmu. وسوف يكرر هذا الباب أيضا مرة أخرى في بيان فضل العلم. Dan di sini beliau juga akan mengulangi penyebutan tentang bab ini di uh, bab yang beberapa beberapa bab setelahnya juga beliau menyebutkan dan mengulangi tentang bab keutamaan ilmu. وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على فضل العلم وشرفه وفضل أهله وحملته. Dan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan tentang keutamaan ilmu kemuliaan ilmu dan keutamaan mereka yang membawa ilmu tersebut. Warji'u fi fi hadha ila kitabain li ma'rifati al-adillati وارجعوا في هذا إلى كتابين لمعرفة الأدلة في فضل العلم وفضل أهله كتاب barr wa kitab miftah dar as-sa'adah lil-imam ibn al-Qayyim. Maka silakan kalian merujuk untuk menjelas untuk mendapatkan penjelasan tentang ilmu dan keutamaan ilmu serta para pembawa ilmu tersebut kepada dua kitab. Kitab yang pertama adalah kitab Al-Jami' karya Ibn Abdul Bar. Kemudian yang kedua adalah kitab Miftahu Daris Sa'adah karya الإمام ابن القيم رحمه الله أما المؤلف هنا البخاري فذكر في فضل العلم آيتين فقط Adapun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab beliau ini beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu dua ayat saja. وسيأتي في بعض الأحاديث أيضا ما يدل على فضل العلم. Dan akan disebutkan dalam sebagian hadis juga yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. الآية الأولى قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير Adapun ayat yang pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah Jalla wa ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. الله جل وعلا هو الخافض الرافع يخفض من يشاء ويرفع من يشاء Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengangkat dan merendahkan. Allah Jalla wa ala mengangkat dan memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan menghinakan siapa yang dikehendakinya. وهناك أسباب علمنا أو دلنا عليها سبحانه هي من أسباب أن من الأسباب التي يرفع الله بها العبد في الدنيا والآخرة dan di sana ada sebab-sebab yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan sebab-sebab yang mengangkat kedudukan dan derajat seorang hamba di dunia demikian pula di akhirat. Minha wa min ahammiha wa ashrafiha al-ilm. Di antaranya atau di antara yang paling mulia dari sebab-sebab tersebut adalah ilmu. Kama fi hadhihi al-ayah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini. Wa minha at-tawadhu' dan termasuk di antara sebab itu adalah bersifat rendah hati atau tawadhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam man tawadha'a lillah rafa'ah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang bersifat tawadhu karena Allah maka Allah jalla wa ala mengangkat kedudukannya wa minha al-'afwu 'anil nas 'inda al-maqdirah dan termasuk di antara yang mengangkat kedudukan seorang hamba adalah memaafkan manusia ketika dia mampu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam wa 'abdun bi'afwin illa 'izza. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah azza wajalla menambah bagi seorang hamba yang senantiasa memberi maaf kecuali kemuliaan. Wa min ma'ani al-izzah ar-rif'ah. Dan termasuk di antara makna al-izzah adalah diangkatnya kedudukan seorang hamba. Wallahu jalla wa ala qad akhbara أنه هو الذي رفع لنبيه صلى الله عليه وسلم ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menyebutkan tentang diangkatnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya wa rafa'na laka dzikrak dan kami mengangkat penyebutanmu. فهذه الرفعة في المنزلة والمكانة Maka diangkatnya kedudukan di sini yang berkaitan dengan uh, posisi dan kedudukan beliau. وقد ذكر بعض أهل العلم في هذه الآية كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الله يرفع العبد على قدر رفعه وتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم Dan telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dan yang lainnya berkaitan dengan ayat ini bahwa Allah Azza wa Jal mengangkat kedudukan seorang hamba itu terletak pada sikap dia dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهناك رفع آخر وهو الرفع في المكان كما قال الله عز وجل إني متوفيك في عيسى بن مريم إني متوفيك ورافعك إلي أي إلى السماء Dan ada pula bentuk pengangkatan yang sifatnya diangkatnya tempat seseorang sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan diangkatnya Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi assalam inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya sesungguhnya aku menidurkan engkau dan mengangkatmu kepadaku Di hadhihi al-aya dzakara sababain للرفعة في الدنيا والآخرة الإيمان والعلم Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sebab terangkatnya kedudukan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah iman dan yang kedua adalah ilmu. ويرفع الله هذا الفعل عام يشمل رفعته سبحانه للمؤمنين ولأهل العلم منهم خاصة fid dunya wa fil barzakh wa akhirah. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini yarfa'illahu kata-kata yarfa' Allah Azza jal mengangkat maka kata kerja ini atau predikat ini menunjukkan secara umum di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan seorang hamba kaum mukminin secara umum dan orang-orang yang berilmu secara khusus Allah Azza wa Jal mengangkat kedudukan mereka baik di dunia atau di alam barzakh demikian pula dalam kehidupan akhirat. وقوله درجات نكرها أو لم يحددها بعدد ليدل على كثرتها ورفعتهم فيها Dan penyebutan darajat di dalam ayat ini ini disebutkan dalam konteks nakirah yaitu bukan dalam bentuk ma'rifah. Di sini tandanya adalah tidak disebutkannya alif lam darajat untuk menunjukkan bahwa derajat atau kedudukan di sini itu adalah merupakan tingkatan yang banyak sehingga tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ala qadri ma tuhaqqiqu min sifatil iman al-madhkura fil Quran was sunnah au syu'abil iman wa 'ala qadri ma tuhassil من علم الكتاب والسنة وتعمل به تكون رفعتك في الدرجات Maka sesuai dengan kadar yang engkau tegakkan dari iman dan dari cabang-cabang keimanan, demikian pula sesuai kadar yang engkau amalkan dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka sesuai dengan kadar itu Allah Jalla wa ala mengangkat kedudukanmu di dunia dan di akhirat. سأذكر مثالين الأول تعلم القرآن وتعليمه والعمل به وهو الذي يسمى قارئ القرآن Saya akan menyebutkan kepada antum sekalian dua permisalan. Permisalan yang pertama, mempelajari Al-Quran, mengajarkannya dan mengamalkan isi Al-Quranul Karim. yang disebut sebagai qari'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran. فقال صلى الله عليه وسلم يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل وارتقي أي ارتفع فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bahwa akan dikatakan kepada orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim dikatakan kepadanya pada hari kiamat teruslah engkau membaca dan teruslah engkau menaiki tingkatan-tingkatan surga dan bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana engkau membacanya ketika di dunia karena sesungguhnya akhir dari kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca dari Al-Quran. والمثال الثاني من الأعمال وهو الجهاد قوله صلى الله عليه وسلم إن للمجاهد في الجنة مئة درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض Kemudian permisalan yang kedua dari amalan yang mengangkat kedudukan seorang hamba adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di dalam surga itu ada seratus tingkatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka yang berjihad di jalannya dan antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya dari surga itu seluas langit dan bumi. الآية الثانية قوله وقوله عز وجل رب زدني علما Kemudian ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memerintahkan kepada rasulnya untuk mengatakan wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. فالآية لا شك تدل على فضل العلم لأن الله عز وجل لم يأمر نبيه طلب الازدياد إلا من العلم dan tidak diragukan ayat ini menerangkan tentang keutamaan ilmu sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memohon sebuah penambahan kecuali tambahan ilmu. والله تبارك وتعالى قد امتن على نبيه بالعلم فقال وعلمك ما لم تكن تعلم dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan ilmu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam firman-Nya wa 'allamaka ma lam takun ta'lam dan Allah Jalla wa ala mengajarkan kepadamu sesuatu yang sebelumnya engkau tidak berilmu tentangnya. ودلت الآية على أن من طرق تحصيل العلم الدعاء والإكثار منه. Dan ayat ini menunjukkan bahwa di antara cara dan metode untuk mendapatkan ilmu adalah berdoa dan memperbanyak doa. ثم قال الآن كيف الطريقة؟ أقرب هذه الطريقة وتترجم إذا مع بعض نمشي. أيوة أنا تفاجأت أن الدرس مترجم قرنته مثل لكن في جاكرتا مثل ما تعلم في باتان الترجم في كتاب السنة من صحيح البخاري مثل هذا كيف يعني؟ نقرأ ثم ترجم تذكر الفوائد التي تحتاج إليها يعني أنا أقرأ وأنت أنا أترجم طيب ثم قال البخاري رحمه الله باب أو باب من سئل علما أي عن علم وفتوى وهو مشتغل في حديث في موضوع آخر في حديث آخر فأتم الحديث ثم أجاب السائل Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala kemudian menyebutkan bab tentang orang yang ditanya tentang sebuah ilmu dalam keadaan dia sibuk dengan pembicaraannya terhadap perkara yang lain. Lalu kemudian beliau menyelesaikan pembicaraan itu lalu memberi jawaban kepada orang yang bertanya. أحب أن أنبه أنكم ستجدون في هذه الأبواب والأحاديث مسائل متنوعة. Aku ingin memberi peringatan kepada antum sekalian bahwa kalian akan mendapatkan di dalam pembahasan kitab ilmu ini beberapa permasalahan yang berbeda-beda, bermacam-macam. Minha fi fadlil ilm. Ada yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Wa minha fi haqiqatil ilm ma hu wa min aina yu'khad. Dan juga di antaranya adalah tentang hakikat ilmu, apa ilmu tersebut dan dari mana ilmu itu diperoleh. ومنها في آداب العلم وأهله Demikian pula akan dijelaskan tentang adab ilmu dan ahli ilmu. أرجعنا فيها البخاري أي الآداب إلى ما كان عليه النبي وأصحابه. Makanya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menganjurkan kita untuk merujuk kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tentang adab. Karena هناك man ألفوا كتبا fi adab طالب ilm wal ulama. Karena di sana ada orang-orang yang menulis buku-buku atau karya-karya yang menerangkan tentang adab ilmu dan adabnya para ulama ذكروا من الآداب ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهي آداب محدثة. Mereka menyebutkan adab-adab yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak berhias dengan adab tersebut karena itu adalah merupakan adab-adab yang muhdah yang muncul yang baru yang tidak dilakukan oleh mereka. بل من الآداب التي ذكروها ما هي مخالفة صريحة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه Bahkan di antara adab-adab yang mereka sebutkan ada yang jelas-jelas menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fal wajib an narji'a فالواجب أن نرجع في معرفة آداب العلم والعلماء ilm narji' ila ma kana alaihi as-sahabah ونحذر مما أكثر كتابته المتأخرون Maka yang wajib bagi kita untuk merujuk di dalam mengetahui adab-adab tentang ilmu, adab para ulama, adab menuntut ilmu kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan tidak memperbanyak untuk mengetahui adab-adab yang diada-adakan oleh orang-orang yang belakangan. فذكر البخاري أبوابا ترد على هؤلاء Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau menyebutkan beberapa bab yang membantah mereka yang membuat adab-adab tersebut. Wa minha hadzal bab. Di antaranya adalah bab yang disebutkan di sini. Fala yuqal kaifa la tujibu as-sa'il aina ihtiramuka lil-'ilm wa aina ihtiramuka li akhika al-insan as-sa'il. Uh, kemudian di, disebutkan di dalam bab ini bahwa uh, tidak dikatakan kepada uh, orang yang sedang bertanya dalam keadaan dia sedang me menyampaikan sebuah pembahasan atau menyebutkan sebuah pembicaraan, maka tidak dikatakan kepadanya kamu gak perlu menjawab terhadap orang yang bertanya tersebut. Ya, jadi maksud beliau seakan-akan orang yang bertanya ini mengganggu aktivitas orang yang sedang berbicara ini. Namun tidak dikatakan bahwa dia nggak perlu menjawab atau dia mencela orang yang bertanya itu. فقد يكون الشيخ أو العالم أو الأستاذ منشغل بأمر آخر فتأتي أنت فتسأله فلا يقطع حديثه الأول ويستمر في حديثه ليس في ذلك إساءة أدب لا معك ولا مع العلم maka terkadang ada seorang syekh atau seorang ustaz atau seorang alim dia sedang tersibukkan dengan sesuatu. Lalu kemudian engkau datang kepadanya, lalu kemudian dia orang ini datang kepada syekh atau alim tersebut dan menyampaikan sebuah pertanyaan. Dalam keadaan si alim ini atau ustadz yang ditanya ini, dia tetap melanjutkan aktivitasnya. Dia tetap melanjutkan apa yang menjadi aktivitasnya tadi. Maka tidak dikatakan bahwa ustadz ini atau syekh ini tidak beradab terhadap orang yang bertanya tersebut. وليس ذلك من الكبر dan itu bukan merupakan bagian dari kesombongan وأنت لا تحزن ولا تغضب وانتظر dan engkau sebagai orang yang bertanya jangan engkau bersedih jangan pula engkau marah hendaknya engkau menanti فإن لحديثه السابق ومن يتكلم معهم أيضا حق sebab pembahasan sebelumnya atau dia berbicara dengan yang lain selain dari engkau juga punya hak yang dengannya dia berhak untuk mendapatkan hak tersebut. أيضا مما ذكره في هذا مما ذكره في هذا الكتاب ذكرنا العلم وفضله حقيقته ومن أين يؤخذ آدابه رقم أربعة مما ذكره في هذا الباب طرق أخذ العلم وأدائه عند المحدثين مما ذكره رقم أربعة طرق أخذ العلم والحديث وأدائه للناس عند المحدثين آه، termasuk di antara yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan itu adalah poin yang keempat tentang metode mendapatkan ilmu, metode untuk meraih ilmu dan metode cara menyampaikan ilmu. طيب نقرأ الحديث بالإسناد كالعادة هكذا بالأسانيد ya, jadi kita أن نقول بسنده نقرأ الحديث أنا أترجم في هذا طيب قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء قوله حاء هذه تسمى حاء تحويل من إسناد إلى إسناد أو الحديث يعني إلى آخره وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح يعني بن سليمان قال حدثني أبي وهو فليح بن سليمان قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى النبي صلى الله عليه وسلم يحدث لم يجب السائل الأعرابي فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال أي كره سؤاله عن الساعة وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة فعلمنا إذا أنه قد سمع أين السائل عن الساعة هكذا عندي عندك أين أراه أين السائل أراه أين أراه السائل عن الساعة هذا سقط <clears throat> هذه بداية الأخطاء قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة هذا جواب لكن هذا الجواب يحتاج إلى سؤال فدل على فطنة هذا الأعرابي وذكائه قال كيف إضاعتها قال إذا وسد أي وكل الأمر وأحيل إلى غير أهله فانتظر الساعة Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala berkata telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Sinan kata beliau telah memberitakan kepada kami Fulayh Kemudian disebutkan ha. Apabila disebutkan ha di dalam sanad dalam Sahihul Bukhari itu maknanya perpindahan sanad. Jadi ini mulai sanad yang baru. Kata beliau telah memberitakan kepadaku Ibrahim bin Mundir. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Fulaih dari ayahku. Ayah beliau Fulaih bin Sulaiman. Lalu beliau berkata telah memberitakan kepadaku Hilal bin Ali dari Atta bin Yasar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam sebuah majlis beliau sedang menyampaikan hadisnya kepada kaum yang hadir lalu datanglah seorang badui lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapankah terjadi hari kiamat kapankah terjadi kehancuran maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tetap melanjutkan pembicaraannya, pembahasannya. Maka ada sebagian orang mengatakan Rasulullah mendengarkan apa yang ditanyakan oleh orang ini, namun beliau benci dengan apa yang dia sampaikan. Ada lagi sebagian yang memahami mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh si penanya. Hingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan pembicaraannya, maka beliau pun mengatakan di mana tadi orang yang bertanya tentang kehancuran maka orang badui tersebut mengatakan aku wahai Rasulullah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan apabila amanah itu disia-siakan diterlantarkan maka tunggulah kehancuran maka ini menunjukkan kecerdasan dan kepandaian dari orang badui yang bertanya ini maka dia pun bertanya kembali Bagaimana cara dikatakan amanah itu diterlantarkan dan disia-siakan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, apabila sebuah urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran tersebut. وفي الحديث أن السائل من فوائد الحديث أن السائل إذا كان الجواب مجملا أو عاما يتضمن تفاصيل فيسأل مرة أخرى عن تفاصيله كما قال هنا كيف إضاعتها Di dalam hadis ini terdapat faidah bahwa seorang yang bertanya pada saat dia bertanya dan mendapatkan jawaban yang sifatnya global, maka dia bertanya sekali lagi untuk mendapatkan rinciannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, setelah dia bertanya, maka dia bertanya lagi, bagaimana bentuk diterlantarkannya sebuah amanah itu? وقد كان كثير من الصحابة إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة فيها هذا العموم أو الإجمال استفسر منه dan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu banyak sekali disebutkan bahwa ketika mereka mendapatkan jawaban yang bersifat umum dan global maka mereka meminta rinciannya. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة المتفق عليه دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها Qala sifhum lana ya Rasulullah. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat beliau menerangkan tentang munculnya penyeru-penyeru para dai-dai yang mengajak manusia kepada jahannam barang siapa yang menjawab dan memenuhi ajakan tersebut maka mereka pun akan dimasukkan dan dilemparkan ke dalam neraka maka Hudzaifah bertanya kembali sebutkanlah kepada kami sifat dan ciri-ciri mereka wahai Rasulullah. فالغرض من هذا هو الحرص على العلم وتمام الفائدة. Maka tujuan dari pertanyaan ini adalah semangat untuk menuntut ilmu dan mendapatkan faedah yang lebih sempurna. وفي هذا الحديث أن الصحابة قد كانوا يجتهدون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيصيب من أصاب ويخطئ من أخطأ. Dan ini juga menunjukkan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mereka beristihad di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga di antara mereka ada yang ketika beristihad, benar istihadnya, ada pula yang istihadnya keliru. لما سأل الأعرابي عن الساعة وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل دله على شرائطها وأماراتها nah disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Jalla wa ala menerangkan tentang hari kiamat lalu kemudian uh, Allah Jalla wa ala menerangkan bahwa tidak ada yang bisa menerangkan dan menjelaskan tentang kapan terjadi hari kiamat kecuali dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ketika Nabi ditanya tentang hari kiamat tersebut demikian pula dalam hadis Jibril ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang kapan terjadi hari kiamat maka Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, pada saat ber, ditanya oleh Jibril kapankah terjadi hari kiamat, maka beliau mengatakan tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya, yaitu Jibril. Lalu kemudian setelah itu Jibril mengarahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerangkan tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut. في حديث جبريل ذكر بعض شروط أو أشراط وعلامات الساعة. Dalam hadis Jibril, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat. وفي هذا الحديث ذكر شرطا أيضا من شروط الساعة من شرائط الساعة أو علامة. Dan di dalam hadis ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu dari tanda hari kiamat. وهي أن توكل الأمور إلى غير أهلها. Yaitu di antara tanda hari kiamat ketika sebuah perkara itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya. كثير من الناس لا يفهم من هذا الحديث إلا أمور المناصب والولايات والحكم. Banyak dari kalangan manusia mereka tidak memahami dari hadis ini kecuali yang berkaitan tentang kedudukan dalam pemerintahan. البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب العلم. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dan mengeluarkan hadis ini dalam kitab yang berkaitan tentang permasalahan ilmu. Ai idza wussida al-ilm wa akhdh al-ilm wal fatwa wad da'wa ila Allah azza wa jal ila ghairi ahlihi fa hadha min ashrat as-sa'ah. Yang dimaksud di dalam hadis ini apabila idza wussida al-amru yang dimaksud al-amru adalah ilmu. Apabila ilmu ini diserahkan kepada yang bukan ahlinya dalam hal mengambil ilmu, dalam hal mendakwahkan dan menyampaikan ilmu, apabila yang menanganinya bukan dari kalangan mereka yang ahli, maka ini termasuk di antara tanda-tanda terjadinya kehancuran dan hari kiamat. ومن ذلك أن يوكل العلم والإفتاء والتعليم إلى أهل الأهواء والبدع أو إلى أهل الجهل Dan termasuk di antara hal ini apabila ilmu atau penyampaian ilmu atau yang mengeluarkan fatwa atau yang berdakwah diserahkan kepada orang-orang yang mereka dari kalangan ahlul bid'ah, para pengikut hawa nafsu atau diserahkan kepada orang yang jahil. وهذه العلامة من علامات الساعة أو من أشراط الساعة قد وقعت من قرون Dan tanda hari kiamat ini itu sudah terjadi dari abad-abad sebelumnya. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر قال عبد الله بن المبارك الأصاغر أهل البدع لقول النبي, لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam min asyratis saati ayyul tamasal ilmu indal asaghir termasuk di antara tanda hari kiamat ketika ilmu itu diambil dari al-asaghir siapa yang dimaksud al-asaghir diterangkan oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala yang dimaksud al-asaghir adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dan itu diterangkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ju'ilatiz dhillatu wa ju'ilal dhull was-sagharu ala man khalafa amri dan akan ditetapkan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi apa yang aku bawa. Idzan qawluhu idza wusida al-amr yashmal al-amr ad dunyawi wal amr dini wal dini huwal aham. Jadi kesimpulannya bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini apabila sebuah urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, urusan yang dimaksud di sini bersifat umum. Apakah urusan yang berkaitan dengan urusan dunia, demikian pula yang berkaitan dengan urusan agama dan urusan agama itu lebih penting. فهذا الحديث من دلائل النبوة لأنه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Maka hadis ini termasuk di antara tanda-tanda kenabian beliau sebab Nabi memberitakan apa yang benar-benar telah terjadi. وهذا الحديث وهو خبر لكنه يتضمن التحذير لنا ألا نأخذ العلم إلا من أهله وألا نوسد ونوكل الأمور إلا إلى أهلها. Hadis ini meskipun bentuknya berita akan tetapi di dalamnya mengandung peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar jangan sekali-kali kita mengambil ilmu dari yang bukan ahlinya atau menyerahkan sebuah urusan kepada yang bukan ahlinya. ولا نحيل الناس إلا إلى أهل الأمر العلم وإلا إذا أحلناهم إلى أهل البدع أو إلى أن يأخذ الدين عن أهل الجهل فإننا قد ضيعنا الأمانة Maka jangan kita menganjurkan manusia agar mereka mengambil ilmu kecuali kepada orang yang kita ketahui bahwa mereka benar-benar memiliki keahlian dari kalangan para orang-orang yang membawa ilmu tersebut. Sebab jika tidak, pada saat kita mengarahkan manusia untuk mengambil ilmu kepada ahlul bid'ah atau kepada orang-orang yang jahil, maka itu berarti kita termasuk orang yang telah me, me, melalaikan amanah, menyia-nyiakan amanah. ففي هذا أيضا تنبيه لنا ألا نتعجل في التزكيات والثناء maka ini juga merupakan peringatan bagi kita sekalian jangan terburu-buru di dalam menyampaikan rekomendasi atau pujian terhadap orang-orang tertentu. Summa qala al-Bukhari rahimahullah babu man rafa'a sawtahu bil ilm. Lalu kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala bab tentang orang yang mengangkat suaranya untuk menyampaikan ilmu. Raf'u as-sawti bil ilm yakunu li sababain. Mengangkat suara untuk menyampaikan ilmu itu dilakukan karena dua sebab. Imma li isma'il ba'id alladhi la yasma'. Ada kalanya untuk memperdengarkan kepada orang yang jauh yang dia tidak mendengarkannya. Wa imma li bayani ahammiyati syai' wa khuturatih dan ada kalanya diangkatnya suara tersebut untuk menjelaskan tentang pentingnya ilmu tersebut dan urgennya. Faqad kana an nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba al-jum'ata ra'ala sautuhu wanmarra wajhuhu وانتفخت awdajuhu ka'annahu munziru jaysh. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau berkhutbah maka suaranya meninggi dan uh, wajahnya itu memerah lalu kemudian uh, apa himarat eh, yang di atas pipi ini itu menjadi memerah gitu dan nampak beliau seperti orang yang sedang memberi peringatan kepada sebuah pasukan. وفي هذا رد على من يمنع رفع الصوت مطلقا وأن ذلك ليس من آداب العالم والشيخ إنما يتكلم بصوت منخفض لا يكاد يسمعه من أمامه Maka dalam hadis ini menunjukkan bantahan pula kepada orang-orang yang melarang seorang alim yang hendak mengangkat suaranya untuk menjelaskan satu ilmu dan menganggap bahwa ini bukan termasuk adab di dalam menyampaikan ilmu. Sehingga di antara mereka ada yang ketika menyampaikan ilmu tersebut dengan suara yang pelan yang boleh jadi orang yang di depannya itu hampir saja dia tidak bisa mendengarkannya. قد يرفع صوته يوقظ النائم إذا هناك نائم هنا أو هناك. Terkadang seorang alim dia mengangkat suaranya untuk membangunkan orang yang lagi tidur di majelis. أما إذا كان الصوت مسموعا للجميع ففي زيادة رفع الصوت إيذاء للمستمع وتعب على الملقي من غير فائدة Adapun jika suara seseorang itu telah didengarkan dengan baik oleh orang-orang yang menyimaknya, maka mengangkat suara yang berlebihan itu akan mengganggu mereka yang mendengarkan apa yang disampaikan tersebut dan juga menyebabkan yang menyampaikan ilmu itu akan menjadi lelah. ستمر معكم مسائل تدخل في علم مصطلح الحديث فحاولوا أن تجعلوها وحدها مرتبة مثل ما تقدم في معنى كلمة حاء Maka di sini kalian akan melalui pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan ilmu mustalahul hadis. Sehingga hendaknya kalian benar-benar perhatian dan mendengarkannya dengan seksama. Dan telah lalu apa yang telah kita sebutkan dan ini termasuk di antara pembahasan mustalah adanya lafaz ha yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sanatnya. قال حدثنا أبو النعمان عارم ابن الفضل عارم هذا لقب وإلا فاسمه محمد بن الفضل السدوسي وهو من أجل الشيوخ وعارم معنى عارم حتى نفهمها عارم من العرومة وهي الشدة في الأخلاق ولم يكن هو كذلك بل كان حسن الخلق مبتسما متواضعا لماذا سمي عالم؟ نعم ففي هذا أنه شهر بهذا اللقب عارم من العرومة وهي الشدة في الخلق وهو بريء ولماذا؟ أه؟ لماذا؟ الله أعلم بعكس قال حدثنا أبو النعمان عارم عارم هذا لقب ففيه جواز ذكر لقب المحدث جيد إذا كان يعرف به وليس من الغيبة كما سيأتي هذه مسألة اثنين من المصطلح عالم ابن الفضل السدوسي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله عبد الله مولى اليزيد اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر ابن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها يعني تأخر وهم تقدموا فأدركنا صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة أي أزف وقتها وقرب وقتها ونحن نتوضأ إذا فهم في حال تعجل في الوضوء فجعلنا نمسح على أرجلنا المسح يطلق أيضا على الغسل الخفيف ليس لأن الوضوء نفسه يسمى تمسح فلان إذا توضأ كاملا المسح يطلق عليه على الوضوء الخفيف أن فجعلنا نمسح على أرجلنا ليس المسح بالأصابع فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah memberitakan kepada kami Abu Nu'man. Abu Nu'man beliau disebut Arim Ibnul Fadl As-Sadusi dan Arim itu adalah gelar nama beliau Muhammad. Muhammad Ibnul Fadl As-Sadusi dan beliau dikenal dengan gelar arim. Arim itu asalnya makna arim adalah orang yang memiliki akhlak yang kasar, yang kasar akhlaknya. Padahal beliau ini dikenal tidak demikian. Beliau adalah seorang yang dikenal dengan akhlak yang yang lembut, akhlak yang baik, tidak dikenal, dikenal dengan kekasarannya. Namun beliau masyhur dengan penyebutan arim tersebut. Dan beliau termasuk di antara guru uh, yang paling baik dari guru-guru Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata beliau telah memberitakan pada kami Abu Awana, beliau bernama Al-Waddah bin Abdullah bin Yazid Al-Ashkuri an Abi Bishr dari Abu Bishr yaitu Ja'far dari Yusuf bin Mahad dari Abdullah bin Amr beliau mengatakan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlambat jadi beliau berada di baris di belakang dalam sebuah perjalanan yang kami melakukan perjalanan bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi beliau terlambat dan beliau berada di bagian belakang. Lalu kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami dalam keadaan solat telah mendekati waktunya dan sementara itu kami berwudu. yakni menunjukkan bahwa mereka ketika itu terburu-buru untuk segera berwudu karena masuknya waktu solat maka kami pun menyapu namsahu kami pun menyapu kaki-kaki kami ya istilah al-masah menyapu itu diantara maknanya adalah membasuh tapi sedikit membasuh dengan cara yang yang ringan gitu maka disebutkan bahwa mereka menyapu di atas kaki-kaki mereka maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memanggil dan berteriak dengan suara beliau yang paling tinggi celaka, binasa bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudhu, maka dia akan terancam api neraka. Beliau menyampaikannya dua sampai atau tiga kali. ففي هذا الحديث رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه عليهم بتحذيرهم ما يوجب لهم النار Maka di dalam hadis ini terdapat peringatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar mereka meninggalkan hal-hal yang dapat menyebabkan mereka dilemparkan ke dalam api neraka. وهكذا ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم الذي يحمل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على رحمة الناس خائفا عليهم من أسباب النار Maka demikianlah para pembawa ilmu, para dai, para ulama, maka hendaknya mereka senantiasa memiliki sifat rahmah, kasih sayang kepada manusia, semangat untuk menyampaikan kepada mereka hal-hal yang memberi manfaat untuk mereka dan khawatir dari hal-hal yang dapat membinasakan dan mencelakakan mereka. وفي الحديث أيضا وجوب إسباغ الوضوء وغس والحرص على ما يخشى أن ينسى العقب هو أسفل القدم. Dan di dalam hadis ini juga ada peringatan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa hendaknya seseorang senantiasa menyempurnakan wudhunya dan berhati-hati dari bahagian anggota wudhu yang dikhawatirkan tidak tersentuh oleh air wudhu tersebut yaitu pada bagian tumitnya لأن المتعجل قد يترك بعض أعضاء الوضوء الواجبة فيقع في هذا الوعيد. Sebab orang yang terburu-buru ketika berwudu terkadang dia meninggalkan untuk membasuh bagian-bagian anggota wudu yang wajib baginya untuk dibasuhnya sehingga dia terjatuh ke dalam ancaman yang disebutkan oleh Nabi ini. وقد جاء هذا الحديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار Dan telah datang pula hadis ini dari hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha demikian pula diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di mana mereka berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celaka bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudu dari ancaman neraka. وفيه رفع الصوت بالعلم للحاجة Kama qal faranada bi a'la Dan di dalam hadis ini menunjukkan diperbolehkannya mengangkat suara karena adanya keperluan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis ini maka Nabi berteriak atau memanggil dengan suaranya yang paling tinggi. Wa anna dzalika la yunafi khuluq wala alim wala adab al alim. Dan hal itu tidaklah meniadakan e, kebaikan akhlak dari seorang alim yang menunjukkan bahwa dia e, berarti dianggap tidak beradab dengan mengangkat suara yang tertinggi tersebut. Tidak demikian keadaannya. ثم قال البخاري باب قول المحدث هذه الآن مسألة ثالثة من مسائل المصطلح الأولى حاء والثانية الألقاب عند كلمة عارم والثالثة كيف يؤدي المحدث الحديث عن شيوخه هذه تسمى عندهم صيغ الأداء أنت أخذت الحديث عن شيوخك كيف ستؤديه إلى تلاميذك يسمى صيغ الأداء كل أداة تقابل طريقة تحمل أي كيف حملت العلم عن شيخك فكيف تخبر عن ذلك التحمل قرأت عليه ماذا تقول سمعت منه ماذا تقول أجازك أو كتب لك فماذا تخبر الناس تقول كتب إلي أو تقول أخبرني آه Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala pada bab yang selanjutnya, bab tentang ucapan seorang muhaddis. Haddatsana wa akhbarana wa anba'ana. Ucapan seorang yang meriwayatkan hadis telah memberitakan kepada kami. ini adalah permasalahan yang ketiga yang kaitannya dengan ilmu mustalahul hadis. Telah disebutkan sebelumnya pembahasan tentang hak. Kemudian yang kedua tentang lakop yaitu arim dan yang ketiga ini kaitannya dengan siyagul ada, cara menyampaikan riwayat. Ini kaitannya dengan bagaimana cara seseorang mengambil ilmu atau hadis tersebut dari gurunya. Jadi penyampaian seorang muhaddis kepada muridnya itu tergantung dari bagaimana dia mengambil ilmu dari gurunya tersebut. Kadangkala ada seorang muhaddis ketika dia menyampaikan hadis kepada muridnya karena dia mendengarkan hadis itu dari gurunya dengan cara tertentu. Misalnya, ketika murid itu seseorang membacakan hadis kepada gurunya, maka ketika dia menyampaikan kepada muridnya ada cara tersendiri atau ketika dia mendengarkan hadis dari gurunya tersebut. Gurunya membaca, meriwayatkan hadis, dia mendengarkan. Ada juga caranya. Atau dengan bentuk ijazah. Ketika seorang guru memberikan ijazah kepada muridnya. Ini ada juga cara seorang ahli hadis, muhadis ketika menyampaikan kepada muridnya. Bas, bas, masya Allah. Masya Allah. فرق بين حدثنا وأخبرنا وحدثني وأخبرني هذا وحدك يعني حدثني وأخبرني وأنبأني وتلك معك غيرك Jadi ada perbedaan ketika seorang mengatakan haddatsana wa akhbarana wa anba'ana telah memberitakan kepada kami dengan sebutan haddatsani anba'ani akhbarani telah memberitakan kepadaku. Kalau dia menyebutkan dalam bentuk tunggal kepadaku itu menunjukkan bahwa dia sendirian mendengarkan hadis itu atau meriwayatkan hadis itu. Adapun haddatsana akhbarana itu maksudnya bahwa dia mendapatkan hadis itu dari gurunya dan ada murid-murid yang lain yang bersama beliau. قال البخاري وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان إن شاء الله فالعلماء لهم اصطلاحات في هذا قال وقال لنا الحميدي الحميدي شيخه عبد الله بن الزبير القرشي وهو أول شيخ له في صحيحه ابتدأ صحيحه به فقال حدثنا الحميدي نعم Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan babnya, kata beliau telah berkata kepada kami al humaydi al humaydi ini salah seorang guru dari Imam Al-Bukhari rahimahullah Beliau bernama Abdullah ibn Zubair. Dan beliau ini adalah uh, guru pertama Al-Imam Al-Bukhari yang disebutkan di dalam awal kitab sahih beliau ini. Awal hadis yang pertama kali disebutkan oleh Imam Al-Bukhari itu beliau riwayatkan dari Al-Humaidi. وهو صاحب كتاب المسند للحميدي وفي آخره السنة للإمام الحميدي. Dan beliau ini Al-Humaidi adalah seorang yang penulis kitab Al-Musnad. Musnad karya Al-Humaydi dan beliau juga uh, menulis sebuah kitab kaitannya dengan aqidah Ahlus Sunnah. وهو من أجل تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله. Dan Al-Humaydi ini termasuk di antara murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang paling mulia. قول البخاري قال لنا هذا متصل غير منقطع فهو شيخه Perkataan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah berkata kepada kami Al-Humaydi, ini sanatnya bersambung. Tidak dikatakan bahwa sanat ini terputus. Karena Al-Humaydi adalah guru beliau sendiri. Walakinnahu rubbama qala lahum dhalik fi mudhakara, fi majlis tahdith. akan tetapi uh, penyebutan Al-Imam Al-Bukhari telah berkata kepada kami al humaydi karena eh, beliau mendengarkan ucapan al humaydi ini di majelis mudakarah bukan majelis tahdih Jadi dahulu para ulama hadis ada yang disebut majelis mudakarah Kalau majelis mudakarah ini kadang ngobrol kayak ngobrol gitu. Mubayyin Khalil makna mudakarah? Ya lebih. Uh, tahdih itu majelis serius. Maksudnya kayak di majelis seperti ini, guru menyampaikan gitu. Adapun majelis mudakarah itu kadang uh, kayak obrolan ya. Misalnya orang lagi lagi ngopi, ngobrol gitu ya. Kira-kira seperti Hada majlis tahdid. Eh, seperti ini, ini disebut majelis tahdid. Fil ghurfah hinak majlis mudzakarah. Nah, kalau di kamar ngobrol atau ngafe gitu majelis mudzakarah. بالمثال يعني. اي نعم طيب طيب قال كان عند ابن عيينة ابن عيينة أيضا من أجل شيوخ الحميدي نعم kata Al-Humaidi bahwa di sisi Ibn Uyainah atau dalam pandangan Ibn Uyainah yaitu Sufyan bin Uyainah beliau ini juga termasuk guru Al-Imam uh, Al-Humaidi yang paling mulia. Kana Ibnu Inda Ibnu Uyainah حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا أي إذا سمعت من فم الشيخ تقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت أو أنبأنا عند ابن عيينة الكل إيش واحد, واحد. wa 'inda ghairihi fihi tafsil. Nah, mahir. Ya. Kata Al-Humaidi bahwa dalam pandangan uh, Ibnu Uyainah penyebutan haddatsana, akhbarana, amba'ana, sami'tu, sami'tu artinya aku mendengar, itu semuanya sama. Beda-beda lafaznya tapi maknanya sama dalam pandangan uh, Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Maksudnya ketika engkau mendengarkan seorang guru menyampaikan hadis maka kemudian murid mau menyebutkan yang mana saja. Apakah dia mengatakan haddatsana atau akhbarana atau amba'ana atau sami'tu itu semuanya diperbolehkan. Ini pendapat Ibnu Uyainah. Adapun selain dari Ibnu Uyainah mereka ada rincian tentang hal ini. لأن من العلماء من يقول حدثنا وسمعت إذا حد سمعت من لفظ الشيخ وأما أخبرنا فإذا أنت قرأت على الشيخ أو زميلك قرأ ورويتما عن الشيخ حديثه Adapun yang selain dari Ibnu Uyainah dari kalangan para ulama, di antara mereka ada yang merinci bahwa apabila engkau mendengarkan syekh, engkau mendengarkan syekh menyampaikan hadis, maka engkau mengatakan sami'tu. Sami'tu artinya aku mendengar atau haddatsana telah mendengarkan kepada, eh, telah memberitakan kepada kami syekh tersebut. Adapun jika engkau yang membaca, engkau membaca hadis kepada seorang syekh atau ada salah seorang murid membacakan hadis itu kepada syekh dan engkau mendengarkan, maka biasanya dia mengatakan akhbarana. Qala al-Bukhari wa qala Ibnu Mas'ud haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata Abdullah bin Mas'ud telah mem memberitakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah seorang ju yang jujur dan dibenarkan. Hadza aw huna hadza al-Bukhari isnadahu ila Ibn Mas'ud إلى ابن مسعود فيسمى الحديث المعلق Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau menghapus sanatnya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Beliau tidak menyebutkan rantai perawi. Beliau tidak menyebutkan sanatnya sampai kepada Ibnu Mas'ud. Beliau langsung mengatakan berkata Ibnu Mas'ud. Ini dalam ilmu hadis disebut hadis muallaq. Wal في البخاري Bukhari qad wasalaha imma huwa fi وإما صحيح في مسلم وإما صحيح خارج مسلم التي علقها بالجزم قال روى نعم dan hadis-hadis muallaq yang disebutkan dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala ada kalanya al-Imam al-Bukhari menyebutkan secara bersambung dalam sahih dalam kitab sahih beliau itu sendiri dan ada kalanya disambung dalam riwayat al-Imam Muslim dan ada kalanya di uh, dalam kitab-kitab yang lain dalam hadis-hadis di mana Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis muallak tersebut dengan ungkapan yang pasti seperti beliau mengatakan berkata si fulan atau telah meriwayatkan si fulan dan semisalnya. فهذا الحديث قد وصله البخاري وذكر إسناده في موضع آخر. Adapun hadis ini Al Imam Al Bukhari telah menyebutkan dengan sanatnya di tempat yang lainnya dari sahihnya. ومحل الشاهد منه أن ابن مسعود قال حدثنا رسول الله dan yang menjadi inti dari hadis ini bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan haddatsana telah memberitakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi mawdhi'in akhar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala qala al-Bukhari wa qala Shaqiq ibn Salamah Abu Wa'il at-Tabi'i an Abdullah yani ibn Mas'ud Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan, ay qala kalimah. Hmm. Di tempat yang lain uh, Abdullah bin Mas'ud mengatakan aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari berkata Syaqiq yaitu Syaqiq Ibn Salamah beliau meriwayatkan dari Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud kata beliau aku mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kalimat intabihu صحيح البخاري اشتمل على الاحاديث المرفوعه ila النبي sallallahu alaihi wasallam hendaknya kalian perhatikan bahwa sahih Al-Bukhari di dalamnya mengandung hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ولكنه ايضا اشتمل في التبويبات على مئات من الاثار عن الصحابه ثم عن التابعين واتباع التابعين Akan tetapi Sahihul Bukhari juga di dalam penyebutan babnya itu terkandung di dalamnya riwayat-riwayat atau azar-azar yang datang dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak ratusan. Ada pula yang datang dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hada al-mu'allaq alladhi yusamma al-hadith al-mu'allaq fi sahih al-Bukhari qad wasalahu yani jama'ahu al-Hafidh Ibn Hajar fi kitabih تغليق التعليق مطبوع في خمس مجلدات وهو أيضا وصله في الصحيح أذن دور. نؤذن طيب نؤذن ثم نكمل إن شاء الله بس كمل أذن حديث آه، معلق حديث yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq tanpa sanad itu telah disambung di di apa dicarikan hadis-hadis yang bersambung oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala dalam kitabnya yang berjudul Taghliqut Ta'liq di mana beliau uh, mencarikan sanad-sanad yang bersambung dari hadis-hadis muallaf yang disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. وكذلك الإمام الألباني في مختصره للبخاري ذكر من وصل هذه الروايات وتكلم على إسنادها وصحح وحسن رحمه الله Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam mukhtasarnya terhadap Sahih Al-Bukhari beliau menyebutkan Afwan Al-Albani ana qultu ايش Bukhari ah sahih Al-Albani rahimahullahu taala afwan di pikiran Al-Albani tapi salah sebut Al-Albani rahimahullah taala beliau eh, menulis sebuah kitab mukhtasar ringkasan terhadap Sahihul Bukhari di mana beliau juga menyebutkan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq lalu kemudian Al-Albani menghukumi setiap dari riwayat-riwayat tersebut. al-an wa nutabi' al حفظكم الله. Kita adzan dulu lalu kemudian setelah itu kita melanjutkannya. الحديث التي أشار إليها الآن ليس الغرض أن نطيل فنذكر المتون متون الأحاديث وألفاظ الأحاديث التي أشار إليها ألفاظ الأحاديث التي أشار إليها Jadi kata beliau sekarang ini bukan tujuan kita adalah menyebutkan matan-matan matan hadis itu maksudnya isi dari lafaz-lafaz hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Innama muradul Bukhari an yu'allifana kaifa kana yarwi as-sahabatu كيف كان يروي الصحابة sallallahu alaihi wasallam al الله an-nabawi aw al أو al-qudsi akan tetapi yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ketika menyebutkan hadis-hadis muallaq di sini adalah beliau hendak menerangkan bagaimana cara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan hadis apakah hadis yang datang dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadis qudsi. Fa antum uddu hadih, uddu min al-'add maka di sini kalian menghitung apa yang disebutkan dari lafaz-lafaz hadis ini. Fadzakara haddatsana wa sami'tu. Maka di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan lafaz para sahabat ketika meriwayatkan hadis ada lafaz haddatsana artinya telah memberitakan kepada kami Rasulullah, ada pula lafaz sami'tu artinya aku mendengar Rasulullah. Faqal wa qala Hudzaifah haddatsana رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين هذا حديث المعروف بالأمانة نعم Kemudian uh, berikutnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan berkata Hudzaifah telah memberitakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua hadis yaitu hadis yang berkaitan tentang permasalahan amanah. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه dan berkata Abu Aliyah dari Ibnu Abbas an yaitu dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Wa qala Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yarwihi an rabbih azza wa jalla. Hadhihi al-ahadith al-qudsiyah. Dan berkata Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkan dari Rabbnya. Ini kaitannya dengan hadis qudsi. Wa qala Abu Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل dan berkata Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meriwayatkannya dari Rabb kalian. Fadinuna hadithun wa riwayah. Maka agama kita ini dibangun di atas hadis dan periwayatan. Khilaf ma yaquluhu ahlul ilhad wa ahlul bid'ah. Yani والتشكيك في الدين أنهم لا يريدون حدثنا ولا يريدون الروايات dan ini menyelisihi apa yang dikatakan oleh mereka ahlul bid'ah demikian pula orang-orang yang hendak meragu-ragukan agama ini bahwasanya mereka tidak menginginkan adanya berita-berita atau sanad-sanad yang bersambung tersebut. يقولون إنما نريد المعقولات وهي جهالات أو يريدون الظنون والأوهام والمنامات Jadi mereka itu tidak menginginkan hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan mereka mengatakan kami hanya menginginkan hal-hal yang berkaitan dengan akal, yang kaitannya dengan akal, yang kaitannya dengan perasaan atau yang kaitannya dengan mimpi-mimpi. فهذه الأحاديث القدسية يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. Maka hadis qudsi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah jalla wa ala. ذكر البخاري ثلاثة ألفاظ مما يروي به الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام سمعت حدثنا عن Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau meriwayat menyebutkan bahwa cara periwayatan para sahabat ketika mereka meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga lafaz. Yang pertama haddatsana memberitakan kepada kami Rasulullah, yang kedua sami'tu aku mendengar dan yang ketiga an atau dari. Ar-rabi' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kadza atau qala kadza. Yang keempat, para sahabat juga mengatakan anna Rasulullah qal bahwa Rasulullah mengatakan demikian atau melakukan demikian. Al-khamis an yaqul as-sahabi qala Rasulullah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah. Yang kelima, seorang sahabat mengatakan berkata bersabda Rasulullah seperti misalnya Abu Hurairah beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sadis an yaqul مثلا an Abi Hurairah atau an Anas yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, lafaz yang keenam terkadang sahabat mengatakan yablughu bihi Nabi. Hadis ini sampai kepada Nabi. Misalnya uh, Abu Hurairah meriwayatkan yablughu bihi Nabi bahwa dia menyampaikan hal ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu ucapan Rasulullah. As-sabi' أن يقول عن أنس ينميه ينميه أي ينسبه ويضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ya. yang yang ketujuh terkadang sahabat mengatakan yunmihi yunmihi maksudnya dia menisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti misalnya ucapan Anas yunmihi yaitu dia menyampaikannya atau menisbatkannya kepada Nabi. الثامن أن يقول عن ابن عمر رواية يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم Yang kedelapan, terkadang sahabat mengatakan riwayatan. Artinya riwayatan, yaitu meriwayatkan dari Nabi. Misalnya riwayat dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar riwayatan. Maksudnya riwayatan dia meriwayatkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis thamania aksar wa ashhar. Kedelapan bentuk lafaz ini, ini yang paling masyhur dan yang terbanyak. وأكثرها وأشهرها الأربعة الأولى dan yang terbanyak dan yang paling masyhur empat lafaz yang pertama. قال البخاري حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار المدني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها الآن محل الشاهد من الحديث هنا عن ابن عمر قال قال عن ابن عمر إيش قال قال اللي هي رقم أربعة أو عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي أيضا هذا محل الشاهد التحديث فوقع الناس في شجر البوادي أي كل يخبر بشجرة قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا هذا محل الشاهد أيضا حدثنا أنت يا رسول الله حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة وسيكرر الحديث في الباب الذي بعده فنتكلم عنه في الباب الذي بعده. نعم. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah taala telah memberitakan kepadaku Qutaibah yaitu Qutaibah bin Sa'id kata beliau telah memberitakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Abdullah bin Dinar beliau berasal dari Madinah dari Ibnu Umar beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan lafaznya qala yaitu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada ada sebuah pohon yang dedaunannya itu tidak berguguran dan sesungguhnya pohon itu seperti atau perumpamannya seperti seorang muslim maka beritakanlah kepadaku pohon apa itu fahaddituni jadi hadithuni ini juga menjadi syahid bahwa di antara lafaz untuk menyampaikan hadis adalah haddatsana maka ketika Nabi bertanya, beritakan kepadaku pohon apa itu, maka setiap mereka yang hadir memberitakan pohon ini, pohon itu yang ada di pedalaman. Masing-masing menyebutkan pohon. Kata Abdullah bin Umar, muncul di dalam benakku bahwa yang dimaksud oleh Nabi adalah pohon kurma. Namun aku malu untuk menyampaikannya kepada beliau. Lalu kemudian mereka berkata, beritakanlah kepada kami pohon apa itu wahai Rasulullah maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu pohon kurma Al-Bukhari min adatihi takrar al-hadis li hajatin wa fiqhin di antara kebiasaan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di antara manhaj beliau di dalam kitab ini terkadang beliau mengulangi sebuah hadis beliau mengulang-ulangi hadis karena ada satu kebutuhan tertentu atau karena ada fikih tertentu yang hendak beliau terangkan. Wal Bukhari nadirun jiddan nadirun jiddan an yukarrir al hadis nafs al isnad wal lafz. Dan Al Imam Al Bukhari rahimahullah taala jarang sekali beliau mengulangi hadis dengan lafaz yang sama dan sanad atau rantai periwayatan yang sama. Bal idza karrara al-hadis fayughayyir min hifdhihi yani yadhkur asanidahu al-ukhra wa alfadhahu al-ukhra. Namun apabila beliau mengulangi sebuah hadis, biasanya beliau menyebutkan sanad yang lain atau hadis yang memiliki lafaz yang berbeda. فهذا الحديث مثلا كرره البخاري تسع مرات. Hadis ini misalnya, ini diulangi oleh Imam Al-Bukhari hingga sembilan kali. وهناك أحاديث كررها أكثر إلى تسعة عشر مرة أو واحد وعشرين مرة وأحاديث أقل مرتين ثلاثا Bahkan di sana ada hadis-hadis yang diulang-ulangi oleh Imam Al-Bukhari terkadang sampai 19 kali atau sampai 21 kali. Ada pula yang diulangi hingga dua atau tiga kali. لماذا يفعل ذلك؟ Mengapa Al-Imam Al-Bukhari melakukan hal tersebut? Awalan tata'addad at-turuq wa taksur lil hadis. Yang pertama tujuan beliau adalah menjelaskan bahwa hadis ini memiliki banyak jalur. Saniyan li'annahu yatafaqqahu fil hadis fayastanbitu minhu masail yaj'alaha abwaban fayukharrijuhu marratan ukhra. Yang kedua, tujuan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah adalah istinbat beliau mengeluarkan faedah yang terdapat di dalam hadis sehingga beliau terkadang mengulangi hadis itu di bab yang berbeda karena ada fikih tertentu yang dikehendaki oleh Imam Al-Bukhari dari lafaz hadis tersebut. Faqad qala ba'dahu mubasharah باب طرح الإمام أي والعالم المسألة على أصحابه أي الطلاب والحاضرين معه ليختبر ما عندهم من العلم Lalu kemudian setelah itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan bab bab tentang seorang imam maksudnya seorang yang alim, seorang yang berilmu menyampaikan permasalahan kepada para sahabatnya yaitu kepada murid-muridnya untuk menguji mereka tentang apa yang mereka miliki dari ilmu. فقال رحمه الله حدثنا خالد بن مخلد وهو القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا الألفاظ هذه عن التي قبلها بقليل بينهما اختلاف يسير إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي فقال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي انها النخله ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخله قالوا حدثنا ما هي ايش عندك فوقع في نفسي انها النخله فاستحييت فاستحييت هذه الروايه الاولى فوق عندنا هو نفسه لا الروايه الاولى الروايه الثانيه موجوده ايضا غير موجوده في الثاني عندي احسنت طيب لا باس ثم قالوا حدثنا ما هي رسول الله قال هي النخلة وسيعيده في كتاب العلم أيضا في بعد عشرة أحاديث نعم Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah memberitakan kepada kami Khalid bin Makhlad, beliau adalah Al-Qatawani. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Sulaiman, yaitu Sulaiman ibn Bilal. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdullah ibn Dinar dari ibn Umar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian perhatikan di sini ada sedikit perbedaan antara lafaz yang pertama dengan yang kedua. Kata Nabi, sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada, ada satu jenis pohon yang dedaunannya itu enggak rontok, tidak berguguran. Dan dia atau pohon itu perumpamaan seorang muslim. Beritakanlah kepadaku pohon apa itu. Maka orang-orang yang hadir mereka menyebutkan pohon-pohon yang ada di pedalaman Lalu kemudian berkata Abdullah bin Umar, dan terbetik di dalam diriku yang dimaksud adalah pohon kurma, namun aku malu untuk menyampaikannya. Lalu mereka pun bertanya, beritakanlah kepada kami pohon apa itu wahai Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah pohon kurma. سيعيده معنا سنأتي عليه في باب الفهم في العلم وباب الحياء في العلم dan hadis ini akan diulangi kembali oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala pada dua bab yang berikutnya, yaitu bab tentang memahami ilmu, al-fahm fil ilm dan bab tentang al-haya, tentang e, malu di dalam ilmu. Idan fa ara an naqra'ahuma ara an naqra'ahuma, la sayati bab al-haya tawil. Tayyib. Tayyib la bas, Allah al-musta'an. فمجموع ما ذكره في كتاب العلم هذا الحديث أربع مواضع Jadi kesimpulannya bahwa hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di empat tempat di dalam Kitabul Ilm. أولا في هذا فضل المؤمن وأنه نافع للناس وإن آذوه Dan yang pertama kaitannya dengan faidah yang terdapat di dalam hadis ini bahwa seorang mukmin adalah seorang yang senantiasa bermanfaat untuk yang lain walaupun orang-orang menyakitinya. فالنخلة لا تضع إلا الطيب من الرطب والتمر والبسر. Maka kurma, pohon kurma itu tidak terdapat padanya kecuali kebaikan dari berbagai macam jenis. Ada kurmanya, kurma yang sudah matang tamar, ada yang belum matang, matang yang disebut rutab atau busur. Dan di dalam hadis ini juga termasuk di antara faedahnya adalah menyebutkan sebuah perumpamaan yang tujuannya adalah memahamkan kepada manusia tentang ilmu. والنخلة من رماها بالحجار أسقطت عليه التمر والرطب الرطب رماها النخلة إذا رماها أحد بحجر أخرج يعني أسقط منها الرطب فالمؤمن إذا آذاه أحد لا يخرج منه إن شاء الله إلا الطيب من الصبر والعفو maka pohon kurma ketika seseorang melemparnya dengan batu ketika seorang melempar pohon kurma itu dengan batu yang jatuh apa buah yaitu rutab artinya yang jatuh itu sesuatu yang bermanfaat maka demikianlah seorang mukmin seorang mukmin adalah orang yang senantiasa memberi manfaat kepada orang lain walaupun dia disakiti dan yang paling utama dari ahlul iman yang tertinggi dari kaum mukminin adalah para ulama. فلا يمنعهم إيذاء الناس لهم من رحمة الناس وتعليمهم ودعوتهم. Maka tidak mencegah seorang yang berilmu itu meskipun manusia menyakitinya itu tidak mencegah dia untuk tetap merahmati orang lain dan berupaya untuk menyebarkan ilmu dan manfaat kepada mereka. Bal hum ruhama'u bin nasi wa in adawhum. Bahkan mereka para ulama adalah orang-orang yang memiliki sifat rahmat kepada manusia walaupun mereka disakiti. كما قال الإمام أحمد ما أحسن أثرهم في الناس وما أقبح أثر الناس فيهم Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad ketika memuji para ulama, alangkah baiknya, alangkah indahnya pengaruh para ulama kepada manusia dan alangkah buruknya sikap manusia kepada mereka. طيب قال في الرواية السابقة أو هذه في طبعة أخينا فاستحييت Lalu disebutkan di dalam riwayat ini Abdullah bin Umar mengatakan aku pun malu untuk menyampaikan. Ma sababu hayaihi? Apa sebab malunya Abdullah bin Umar? جاء في الرواية الأخرى في باب الفهم في العلم فإذا أنا أصغر القوم فسكت telah disebutkan di dalam bab yang lain yaitu bab tentang memahami ilmu di sana disebutkan ada tambahan lafaz bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat aku adalah orang yang paling muda usianya. Sehingga aku pun diam. Yani beliau, itulah yang menyebabkan malunya beliau untuk menyampaikan dan menjawab pertanyaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وفي رواية فإذا في القوم أبو بكر وعمر فاستحييت. Dalam riwayat yang lain bahwa ketika Nabi menyebutkan pertanyaan ini kata beliau di antara kaum yang hadir itu ada Abu Bakar dan ada Umar. Maka aku pun malu untuk menyampaikan. <clears throat> وفيه فضل عبد الله بن عمر dan di dalam hadis ini juga menerangkan keutamaan Abdullah bin Umar. وفيه أن المسألة قد تخفى على عالم كبير ويفهمها الطالب الصغير. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan faedah bahwa terkadang ada satu permasalahan itu tersamarkan dan tidak diketahui oleh seorang alim yang memiliki ilmu yang banyak dan diketahui oleh seorang penuntut ilmu yang kecil. وفيه أن الصغير إذا أخبر بما عنده من العلم فليس هذا من إساءة الأدب مع الكبير. Dan di dalam hadis ini juga menyebutkan bahwa kalau seandainya ada orang yang muda menyampaikan ilmu dan menerangkan apa yang dia ketahui dari ilmu, maka itu tidak dianggap kurang ajar, tidak dianggap bahwa dia tidak memiliki adab yang baik di dalam menyampaikan ilmu. Limadha? Mengapa demikian? Lianna Umar radhiyallahu anhu كما ستأتي في الرواية الرابعة بعد قليل بعد في نهاية الدرس قال عبد الله فحدثت أبي بما في بما وقع في نفسي فقال يعني أبوه عمر بن الخطاب لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا Mengapa demikian? Karena disebutkan nanti pada hadis yang berikutnya, pada hadis yang diulang yaitu yang keempat, lafaz yang keempat, di sana ada dialog antara Ibnu Umar dengan ayahnya di mana Abdullah bin Umar menyampaikan hal itu kepada ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau ingin menyampaikan namun beliau malu karena beliau usianya paling muda di majelis tersebut Lalu kemudian Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, kalau seandainya engkau menyampaikannya ketika itu, itu lebih aku sukai daripada ini dan itu. Wa Umar lan yatamanna wa yawad an yaf'ala waladuhu ma huwa min su'il adab, la yumkin. Dan Umar radhiyallahu taala anhu tidak mungkin mengharapkan sesuatu yang dilakukan oleh anaknya yang itu merupakan bentuk kekurang ajaran atau kurang beradab. Itu tidak mungkin. ولم يرد عمر أن يتكلم ولده ليتفاخر على الناس. Dan bukan yang dimaksud oleh Umar radhiyallahu taala anhu bahwa uh, agar anaknya itu menyampaikan jawabannya untuk berbangga-bangga diri di hadapan orang lain. وإنما يرجو إذا تكلم ابن عمر بهذا الفهم الجميل الفهم السديد بهذا الرأي الصواب أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم فتناله بركة دعوته Akan tetapi yang diharapkan oleh Umar radhiyallahu taala anhu agar anaknya menyampaikan jawaban tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan agar mendapatkan respon respon dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan barokah untuk anaknya. Wal abu yuhibbu an yakuna ibnuhu afdalu minhu wa a'lam. Dan seorang ayah tentu dia senang agar kemudian anaknya lebih utama dan lebih afdol darinya. Sebab seorang anak itu termasuk di antara amalan soleh orang tuanya. Maka demikian pula seorang alim yang jujur. يفرح ويحب أن يخرج من تلاميذه من هو أعلم منه وأنفع Dia senang dan gembira apabila ada di antara murid-muridnya ada yang kemudian lebih mengambil manfaat dan lebih berilmu darinya. ويشجعه dan dia memberi semangat kepada murid-muridnya. Dan dia berupaya untuk membantunya dan mengarahkannya. Amma idza kana bi khilaf dhalik Adapun jika selain dari itu, tusibuhu minhu ghairatan ghairatun di mana seseorang uh, memiliki gairah kecemburuan dan apabila seorang guru itu dia benci apabila ada di antara murid-muridnya yang lebih afdal dari dia yang lebih baik dari dia, yang lebih berilmu darinya, maka ini menunjukkan ada sesuatu di dalam dirinya, di dalam niatnya yang rusak, yang harus disegera diperbaiki. وفيه أن الحياء في أخذ العلم لا يصلح لن ينال العلم مستحي ولا مستكبر كما سيأتي إن شاء الله maka ini juga menunjukkan bahwa sifat malu yang menyebabkan seseorang terhalangi dari ilmu itu merupakan hal yang tidak baik. Telah disebutkan nanti ada perkataan salah seorang alim, tidaklah seseorang itu mendapatkan ilmu apabila dia pemalu atau dia sombong. طيب بقي بابان قبل الصلاة نأخذها صاحب بالك بابان في بابان بقي بابان يتعلقان بطرق التحمل تحمل العلم لأنه ذكرنا باب حدثنا وأخبرنا وسمعت وأنبأنا هنا بابان يتحدثان عن طرق تحمل العالم والمحدث للحديث والعلم طويل طويلا آه. ما أدري يعني. كم بقي على الصلاة من المسؤول كم بقي على الصلاة يا أخوان تأخر اسألهم تأخر Sisa berapa waktu sholat? تجاوزنا كثير syih. ها تجاوزنا الله طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر لعلنا نأخذ الباقي بعد العشاء والعصر والمغرب والعشاء عندكم مع الشيخ الدكتور أبي أسامة ومع الشيخ أبي ياسر رزيق حفظهم الله تعالى إن شاء الله kita lanjutkan بعد العشاء بعد العصر dan بعد المغرب bersama Syekh Abu Usama dan Syekh حفظهم الله إلى هنا وصلى الله وسلم